bencana silih berganti menimpa negeri kita yang kita cintai ini. Diawali dari kesemberautan ekonomi dan politik, datang banjir yang menenggelamkan dan diikuti oleh kekeringan dan hama yang mengagalkan panen. Dilanjutkan dengan flu burung dan flu babi, diselingi oleh gempa dan banjir bandang disusul tsunami serta letusan gunung api yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang dan jutaan harta benda menghilang. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita semua apakah musibah-musibah tersebut dapat memberikan kesadaran pada diri kita masing-masing? Atau masihkah belum cukup untuk kita berpikir dan mengambil ibrah dari segala kejadian tersebut? Atau kita masih saling menyalahkan, bahkan kita mengira bahwa semua bencana tersebut disebabkan oleh dosa orang lain. Adapun diri kita sendiri tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa. Ataukah kita sependapat dengan pandangan dan anggapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengira semua itu hanyalah semata gejala alami yang tidak perlu dipikirkan dan direnungkan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan segala itu bukanlah sia-sia satu hal yang sangat menyedihkan kita kita mengeluh kemiskinan melanda negeri kita ini, tetapi banyak sekali parabola yang menjamur di gubuk-gubuk yang hampir reok. Kita mengeluh atas tersebarnya berbagai maksiat di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi berbagai, berbagai macam media informasi menampilkan acara yang berbau porno dan seks atau yang diperhalus dengan bahasa lainnya porno aksi dan pornografi yang kesemuanya disantap oleh anak-anak yang di bawah umur serta kakek-kakek yang lanjut usia. Kerusakan tidak sampai hanya di sana, tetapi juga sudah sampai pada titik memperolok-olokkan ajaran Allah. Menghujat Allah, memutarbalikkan pengertian ayat-ayat Allah, membuat model-model ibadah yang baru dan seterusnya yang seharusnya pelakunya mendapat hukuman justru sebaliknya mendapat sanjungan sebagai intelektual dan segudang sanjungan lainnya hal inilah yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya titik kerusakan yang terjadi zaharal fasadu fil zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi ma'amilu la'allahum yarji'un liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah sebutkan telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah perbuatan manusia lalu Allah ingin merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka itu semoga mereka kembali Ayat yang mulia ini sangat menceritakan kondisi kita, keadaan masa kita sekarang. Yang anak kerusakan tidak hanya sampai di daratan, tapi bahkan di lautan. Bermacam bentuk kemungkaran pun dilakukan di lautan. Perzinaan, perjudian dan seterusnya. Dan banyak lagi macam bentuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebar di daratan dan di lautan. Sehingga tempat-tempat yang dijadikan tempat maksiat itu menjadi tempat yang dikutuk dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengakibatkan berbagai macam bentuk bencana. Dalam Al-Quran berulang kali Allah subhanahu wa ta'ala mengambarkan kepada kita dan menceritakan tentang kaum-kaum yang dibinasakan supaya umat manusia mengambil ibrah dan pelajaran dari berbagai kisah tersebut agar kita tidak berbuat sebagaimana mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini sehingga kita juga akan ditimpa oleh azab dan bencana semua yang telah Allah timpakan kepada mereka. Mereka diazab bukanlah karena sistem ekonomi mereka yang lemah atau sistem politik mereka yang kalah atau karena tidak memiliki alat-alat pendeteksi bencana atau alat-alat pendeteksi bencana tetapi adalah karena hal lain yaitu karena mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta menolak kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka oleh sebab itu dalam kesempatan yang singkat ini kita ingin berbincang dan berbicara serta merenungkan dan memetik pelajaran di balik berbagai bencana dan musibah tersebut. Di antara ya renungan yang dapat kita ambil dari bencana tersebut adalah pertama bencana adalah buah dosa Bencana adalah buah dosa perbuatan manusia. Pelajaran pertama bahwa bencana adalah buah dosa perbuatan manusia. Allah tidak akan mengadab dan membinasakan suatu, suatu negeri melainkan karena kezaliman telah merajalela di tengah-tengah kehidupan mereka baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Barangkali jika kita mau merenung sedikit tentang kondisi masyarakat kita, kezaliman yang begitu banyak sekali, tidak mungkin kita perhitungkan. Apakah itu dalam bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermacam bentuk kesyirikan yang diberi nama bermacam model yang diistilahkan sebagai adat atau seni budaya tetapi isinya adalah merupakan kesyirikan. Bahkan banyak di tempat-tempat terjadi bencana pun kesyirikan masih tetap dilakukan. Oleh sebab itu Allah berfirman Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak membinasakan negeri-negeri itu kecuali karena penduduknya berbuat zalim. Jika kita ingin sedikit melihat bagaimana kezaliman yang ada di masyarakat kita, sudah melampaui batas-batas kewajaran bahkan sangat luar biasa sekali. Yang dahulu bermacam bentuk kemaksiatan itu adalah satu hal yang sangat tidak terbayangkan dan tidak bisa terpikirkan dalam benak kita tapi pada hari ini menjadi merupakan sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Mulai dari memacam bentuk pembunuhan, bukan hanya satu dan dua, tapi yang disilakan dengan pembunuhan berantai. Bahkan pembunuhan itu memiliki bermacam bentuk ada anak yang membunuh orang tuanya, ada orang tua yang membunuh anaknya, ada suami yang membunuh istrinya, ada istri yang membunuh suaminya, dan seterusnya. Ini kedoliman sudah cukup luar biasa terjadi. Persesinaan. Apalagi hal yang satu ini sangat luar biasa terjadi di tengah masyarakat kita. Kemudian lagi obat-obat terlarang, perjudian, perampokan dan seterusnya. Oleh sebab itu jika kita mencoba melihat diri kita masing-masing, sungguh amat banyak kezaliman yang kita perbuat di muka bumi Allah ini. Diawali dengan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk, berbagai bentuk macam kesyirikan mulai dari jimat, tumbal, mempercayai benda-benda mati ya mempercayai benda-benda mati memiliki kekuatan dan kesaktian seperti batu, keris, dan lain-lain. Mendatangi dukun atau kuburan demi mencari berkah atau kesembuhan penyakit. Demikian pula kezaliman di tengah masyarakat kita. Maksiat semakin menjadi-jadi seperti perzinahan, pembunuhan, perampokan, perjudian, penipuan dan seterusnya. Dalam segala bagai bentuk bidang, apakah itu perdagangan, politik, kekuasaan dan seterusnya. Bahkan pedagang-pedagang kecil sekalipun melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup luar biasa. Seperti menjual daging-daging gelondongan ya menjual makanan yang telah expire yang telah habis masa berlakunya dan atau mewarnai tahu dengan warna pakaian dan seterusnya dan bermacam bentuk bahan-bahan pengawet yang kesemuanya membinasakan ke kehidupan orang lain tapi demi untuk menguruk keuntungan dunia manusia tidak lagi memperdulikan hak-hak orang lain atau keselamatan, keselamatan jiwa orang lain. Demikian pula berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita kita manfaatkan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mata yang senantiasa kita perlihatkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai idu siti di forno, segala hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula telinga kita yang sering dimanfaatkan untuk mendengar janji-janjian dan gunjingan seterusnya. Demikian pula lidah kita yang senantiasa dipergunakan untuk mengadu domba, bergunjing, memfitnah, menuduh dan seterusnya. segala fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita lakukan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan dalam sabdanya bahwa bencana adalah buah dari sebuah dosa. Diwakan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yusibu abdan nakbatun fama fawqa aw dunaha illa bidzambin wa ma ya'fu Allah anhu akthar qala wa qara'a wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya tidaklah satu musibah pun yang menimpa seseorang baik yang kecil maupun besar, baik besar maupun kecil, kecuali dengan sebab dosa. Dan apa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an Tidaklah seorang hamba ditimpa sebuah bencana baik besar maupun kecil kecuali dengan sebab dosa ya yang dimaafkan Allah jauh lebih banyak lalu Allah sebutkan dalam firman-Nya dan maus, dan musibah apa saja yang menimpa kalian maka adalah dengan sebab dosa atau perbuatan kalian perbuatan tangan kalian sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian pada hari ini hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mulai dari rumah yang kita huni, pakai yang kita miliki, sampai makanan yang kita konsumsi. Banyak yang bersumber dari usaha yang haram. Mungkin dari hasil rampokan, pembunuhan, pelacuran, korupsi, kolusi, judi, ya, penjualan CD porno, sogo atau hasil tipuan lainnya. Itulah diri kita apakah kita tidak pantas untuk mendapat teguran adab dari Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah akan mengabulkan doa kita? Jika kita atau keadaan kita selalu bergelimang dengan segala hal yang haram, kita teringat dengan sebuah hadis yang mengisahkan seseorang yang menemui kelelahan dalam perjalanannya yang panjang, yang berkeadaan sangat menyedihkan, rambutnya berdebu, pakaiannya pun berdebu. Yang mana dalam kondisi seluruh tubuhnya dipenuhi debu. Lalu ia mengangkat kedua telapak tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa anna yustajabu lahu?" Di mana Allah akan memperkinankan doanya. Kenapa? Karena wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Udhiya bil haram dan dia dibesarkan dengan harta yang haram. Barangkali banyak kita berkata, bahkan ada namanya doa untuk doa berdoa secara nasional atau zikir nasional dan apapun saja yang dilakukan oleh orang. Ya. Semua kita berdoa. Tetapi kita orang bertanya, kenapa kok doa tidak ada terlihat? Tidak ada yang dikabulkan. Maka tanyakanlah bagaimana kondisi diri kita yang berdoa. Karena salah satu doa sebab dihambatnya eh, terhambatnya dikabulkan doa seseorang adalah harta yang haram. Kisah hadis ini adalah diawali dengan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah amar al-mu'mini bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang beriman itu dengan apa yang disuruh para rasul. Ya ayu rasul kulu minat taibati wa'malu salih. Yang mana Allah sebutkan wahai para rasul kerjakan ya, makalah yang baik-baik dan lakukan amal yang soleh. Demikian pula Allah sebutkan kepada orang orang beriman. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan summa dzakara rajulan menyebutkan kemana seseorang yang mana di seorang dalam perjalanan yang panjang. Seseorang yang dalam perjalanan adalah salah satu sebab untuk dikabulkan doanya, yaitu doa musafir adalah doa yang paling makbul. Karena sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Yaitu ada tiga jenis Orang apabila berdoa tidak akan ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah musafir, ya, atau orang berpuasa, atau orang tua yang mendoakan anaknya. Nah ini akibat dari makanan yang haram. Doa kita tidak terkah, terkabul. Padahal si dia sudah berada dalam kondisi yang sangat dekat kepada Allah untuk dikabulkan doanya. Sudah lewat di dalam perjalanan, rambutnya sudah berdebu, pakaiannya sudah berdebu, semua tubuh sudah berdebu dan dia mengangkat tangannya ke, e, dua belah tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak terima doanya. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dibesarkan dengan harta yang haram. Barangkali ini adalah suatu renungan bagi kita, bagi setiap keluarga kita apa yang telah kita berikan untuk anak-anak kita, apa yang telah kita berikan untuk istri kita. Haruslah diperhatikan, jangan sampai kita memberikan sesuatu yang haram kepada keluarga kita. Kemudian, tadi kita sebutkan, ya, di mana Allah akan mengabul doa kita sementara keadaan kita selalu bergiliman dengan hal yang haram. Semana dalam kisah yang kita sebutkan tadi. Dari hadis di atas dijelaskan sekali bagaimana akibat dari menikmati sesuatu yang haram. Sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membantu supaya dikabulkan doanya. Karena sebuah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa doa musafir itu terkabul sekali tapi ada hal yang menghalanginya yaitu memakan harta yang haram kisah di atas bisa untuk diperbandingkan dalam menilai kondisi kita masing-masing maka tak kala manusia melupakan peringatan-peringatan Allah dan mereka benar-benar telah tenggelam di dalam kesesatan kemaksiatan ketika itu Allah membuka pintu kesenangan duniawi untuk mereka dengan seluas-luasnya kita lihat Orang bergelimang dengan maksiat, tapi Allah membukakan kebaikan-kebaikan duniawi untuknya, maka itu adalah suatu istidraj. Tipuan kepada mereka sehingga ketika mereka terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia itu Allah menghadapnya dengan secara tiba-tiba. Hal inilah Allah sebutkan dalam firman-Nya ya ketika mereka bersantai-santai menonton TV atau dan seterusnya ya menikmati kesenangan duniawi dalam rumahnya Allah sebutkan dalam firman-Nya falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka Nasihat-nasihat, kajian-kajian tidak lagi bermanfaat. Ya, tidak menembus kekerasan hati kita, kesombongan diri kita, apa yang terjadi tak kala kita tidak menghiraukan lagi nasihat-nasihat agama, Allah sebutkan ketika itu Allah membukakan, kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka kata Allah Subhanahu wa taala dibiarkan oleh Allah semakin dipasilitasi untuk kemaksiatan itu sehingga apabila mereka bergembira senang ya dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kata Allah Subhanahu wa taala kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba maka ketika itu mereka terdiam berputus asa ada yang bunuh diri ada yang gila dan seterusnya kenapa karena gedung yang telah dibangun miliaran rupiah ambruk karena gempa. Mobil mewah yang dibeli dengan miliaran atau ratusan jutaan hancur diterjang oleh abu panas atau ditenggelamkan oleh tsunami atau direndam oleh banjir bandang dan seterusnya. Kita lihat ini sebab apa? Allah sebutkan tadi tatkala Allah membukakan kebaikan kepada kita jangan kita terlalu ya melupa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah bahwa semua kenikmatan itu datang dari Allah. Jangan-jangan kenikmatan yang sedang kita nikmati adalah curang kebinasaan bagi diri kita. Maka oleh sebab itu Allah berulang kali menceritakan tentang umat-umat yang dibinasakan dalam Al-Quran agar kita mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah mereka. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa kam ahlak minal quruni ba'di Nuh, wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira." Allah ceritakan di sini betapa banyaknya kami binasakan dari umat-umat setelah Nuh dan cukuplah Tuhanmu yang mengetahui tentang dosa-dosa hambanya sesungguhnya Allah ya khabiran basira Allah maha melihat dosa hambanya ya dan mengetahui dosa hambanya Allah katakan betapa banyaknya telah kami binasakan umat-umat setelah Nuh tidakkah kalian mengambil ibrah Fir'aun yang membanggakan kekuasaannya Ini peringatan bagi penguasa-penguasa Yang congkak dan sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa pun hebatnya kecanggihan angkatan perang anda Jika berhadapan dengan kekuasaan Allah Tidak ada apa-apanya Fir'aun Demikian pula para miliader-miliader, Pengusaha-pengusaha orang kaya Ingat bagaimana korun dihancurkan harta dan dia ditenggelamkan ke bumi. Istana yang megah tidak dapat menghalangi sisaan Allah. Tentara yang banyak tidak dapat menghambat adab Allah. Harta yang banyak justru dia menenggelamkan dia sendiri ke dalam bumi. Masihkah belum cukup peringatan-peringatan dan gambar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Oleh sebab itu Allah sebutkan lagi ketika Allah menyebutkan alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'humul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kata Allah, bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu? Banyak kaum Samud, ya, kaum Lut, ya, kaum Nabi Musa dan umat Fir dan Fir'aun dan seterusnya. Kemudian juga Namrud. Ya, penguasa-penguasa yang dihancur oleh Subhanahu wa taala. Bukankah kami telah binasakan orang-orang dahulu kata Allah Subhanahu wa Kemudian kami perlakukan azab kami terhadap mereka ya, azab yang sama terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikian kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Demikian kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa Orang-orang dahulu diazab adalah karena dosa-dosa mereka yang begitu banyak. Kata Allah, demikian pula kami akan perlakukan generasi setelah mereka kalau mereka juga seperti mereka dalam ke kekufurannya, kemungkaran mereka, kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian Bermagai macam bentuk azab telah Allah turunkan pada umat yang yang diazab eh, pada umat yang berlalu. Di antara mereka ada yang dihujani batu kerikil. Dan ada pula yang diazab dengan suara keras yang memekakkan telinga. Dan ada pula yang dibenamkan ke dalam bumi hidup-hidup. Dan ada pula yang tenggelamkan dalam lautan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa kullan akhadna bi dzambi famaminhum man arsalna alaihim hasiba man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun masing-masing telah kami adab dengan dosanya ya di antara mereka ada yang dihujani dengan apa hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang disiksa dengan suara yang sangat keras. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke bumi. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke laut. Wa Allah liyadlimahum ya- walakin kanu anfusahum Allah sama sekali tidaklah menzalimi mereka, akan tetapi diri mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Oleh sebab itu Allah sebutkan pula bahwa Allah tidak mengadab kita dengan segala dosa kita. Ya. Itu baru bagian kecil dari dosa kita atau akibat dari dosa kita. Allah tidak mengadab kita dengan segala dosa yang kita lakukan. Akan tetapi hanya sebagian kecil dari balasan dosa kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi, yang tadi wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan lebih ba, lebih banyak. Dalam firman yang lain Allah sebutkan walau ya'khidallahu nasa dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin. Walakin yu'akhiruhum ila yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya Allah mengadap manusia dengan segala dosa mereka, ma taraka 'alaiha min dabatin. Enggak ada di muka bumi ini tersisa walau satu binatang pun. Demikian dosa kita. Kalau seandainya ya kita diazab setiap dengan setiap dosa kita niscaya tidak akan tertinggal di permukaan bumi ini satu pun dari binatang yang melata. Tetapi Allah menangguh, menangguhkan penyiksaan sampai waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat dan tidak pula memajukannya atau menahulukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan peringatan-peringatan demi peringatan Allah berikan agar kita apa? La'allahum yarji'un. Tadi dari ayat zahar al fasadu fil barri wal bahri maka sesama aidi aidin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Allah merasakan sedikit akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada jalan yang benar. Kembali berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teguran-teguran itu adalah ada hikmahnya agar kita apa? Bangun dari kealpaan kita. Sadar dari dari kemungkaran kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dengan kasih sayang kepada kita Allah sadarkan diri kita kadang-kadang bukan dengan ayat syariahnya tapi dengan ayat kaunianya dengan adanya gempa, tsunami, banjir, kebakaran, kelaparan dan seterusnya dan seterusnya. Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk bertaubat. Ya, untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah kita akan menunda-nunda taubat itu sampai azab Allah yang lebih besar lagi azab yang lebih besar datang kepada kita ya oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman yang lain walau an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabatin walakin yuakhiruhum ila ajal musamma fa idza jaa ajaluhum fa بعباده فإن bi ibadihi fa بصيرا. kana bi ibadihi basira jika seandainya Allah menyiksa manusia dengan segala apa yang mereka usahakan yang dosa mereka niscaya tidak akan tertinggal di atas permukaan bumi ini satu pun dari binatang yang melata akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan sampai pada waktu ditentukan maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya Ila ajal musamma Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk perbaiki keadaan Diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita Dengan adanya peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena azab Allah bisa datang kapan saja bisa saat mungkin di waktu malam hari saat kita tidur nyenyak Kita saksikan betapa banyaknya orang yang disiksa di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala ya atau di waktu pagi saat kita sibuk bekerja atau sedang santai bermain-main. Hal inilah Allah sebutkan dalam firman-Nya apa amina ahlul qura ayyatum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk sebuah negeri itu merasa aman dari azab kami? Ya. Bahwa mereka ditimpa oleh azab kami bayatan ketika malam hari saat mereka sedang tidur. Ya. Mungkin kena kita tidur di tempat tidur yang empuk, ya. Dengan lampu hias di dalam gedung yang mega, apakah kita sudah merasa aman dari azab Allah? Kata Allah afa amina ahlul qura ayyatum ba'suna bayatan wa hum naimun. Karena azab Allah itu akan datang kapan? Bila Allah kapan saja bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tidak dikhususkan pada malam hari dan juga tidak dikhusus kepada siang hari. Boleh saja di siang hari saat kita sedang bermain-main atau sedang sibuk bekerja Allah sebutkan lagi afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun apakah penduduk sebuah negeri itu merasa aman dari siksaan kami dari azab kami di waktu duha sedang mereka bermain-main apa aminu makrallah fala yakmaru fala ya'manu makrallah ila qaumul khasirun Apakah mereka merasa aman dari ancaman azab Allah? Ya. Fala yaqmanu makrallah ila qaumul khasirun. Tiada merasa aman dari siksaan ancaman azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sehendaknya kita dalam diri kita senantiasa waspada ya atau siaga lebih dari siaga kepada gunung Merapi. Ya, lebih menyikapi awas dari azab-azab Allah yang lain. Karena bukan hanya Gunung Merapi yang bisa berstatus awas. Bumi yang kita injak pun bisa berstatus awas. sebenarnya korun ditenggelamkan ke bumi. Sungai yang ada di sekitar kita pun bisa berstatus awas. Sehingga banjir bondang dan seterusnya. Rumah yang kita tempati bisa berstatus awas ketika digoncang oleh gempa yang begitu dahsyat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu yang seharusnya kita waspada selalu terhadap azab-azab Allah. Bagaimana waspada terhadap azab Allah? Apakah kita dengan membangun banyak alat pendeteksi bencana atau alat pemberitahu waspada tentang bencana? Ya, sirine-sirine tidak adalah dengan bertaubat kepada Allah dan beriman kepada Allah serta beramal soleh. Ini adalah alat yang paling akur, yang paling manjur, yang paling sukses dalam waspada terhadap azab-azab Allah. Maka dari itu, jangan kita melalaikan kesempatan yang masih tersisa ini. Ya, yang diberikan oleh kepada Allah kepada kita untuk menatap atau menata hari esok kita dengan bertobat dan beramal soleh sebab tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan dan di mana ajalnya akan tiba. Mungkin sedang berkendaraan, mungkin sedang tidur, mungkin ada di kantor, mungkin ada di rumah atau di mana saja dan dalam keadaan mungkin tidak dalam keadaan sakit, mungkin ketika sedang sakit dan seterusnya. Maka kita waspada selalu terhadap ajal yang menjemput kita. Itu sedikit renungan. Bagaimana renungan bahwa bermacam bencana adalah buah dari doa kita telah sebutkan dalil-dalil di Al-Quran dan Sunnah. Itu renungan pertama. Renungan kedua adalah hanya Allah semata yang mengatur alam semesta ini. Kenapa hal ini kita katakan? Buktinya berbagai macam alat pendeteksi yang di, memperkirakan kapan datang tsunami nggak bisa mendeteksi datangnya tsunami. Demikian pula gempa dan seterusnya karena Allah yang berkuasa. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan itu hanyalah gejala alam semata. Itu hanyalah gejala alami. Karena lempeng ini dan lempeng itu. Karena kondisi alam begini dan begitu. Tetapi mereka lupa yang mengatur lempeng-lempeng itu terjadi siapa? Siapa menciptakan segala bumi ini yang ada dalam bumi ini? dengan segala isinya, bumi dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita katakan ini membuktikan bahwa yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sedikit pun manusia menghalangi jika Allah telah berkehendak bagaimanapun hebat dan canggihnya alat-alat yang mereka persiapkan untuk menghadapi bencana bencana tersebut. Artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita justru mendatangkan bencana semakin berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah dan takdir Allah. Fa'alu lima yurid. Allah Maha berbuat segala melakukan segala apa yang dikehendakinya. Bila Allah berkehendak atas suatu maka tidak seorang pun dapat menolaknya. Sebaliknya bila Allah berkehendak ya tidak berkehendak atas suatu maka tidak seorang pun pula yang dapat menjadikannya. Termasuk segala musibah dan bencana yang terjadi di atas bumi ini adalah atas izin dan kehendak Allah semata. Dalam hal itu telah ditetap, dan hal itu telah ditetapkan Allah dalam kitab Luh Mahfud. Sebagaimana Allah berfirman, Supaya kita ketahui, gempa itu telah dicatat dan telah ditentukan Allah pada saat begini di tempat ini akan terjadi ini. Itu Allah menentukan. Kenapa tidak? Lempeng itu adanya setiap semenjak adanya bumi, tetapi kok baru sekarang lempeng-lempeng itu bergerak kalau memang gempa itu disebutkan atau tsunami disebabkan lempengan. Tetapi siapa? Kenapa baru sekarang? Bukan sudah lama dia berada. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak dahulu, tapi baru sekarang berkehendak untuk memberikan atau dia bergerak dan berbuat sesuatu. Allah yang menghendak menggerakkannya, Allah yang menjadikannya. Demikian pula gunung. Allah mentakdirkan kapan saatnya dia meletus dan kapan saatnya dia berhenti meletus. Semuanya atas perintah dan kehendak Allah. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Luh Mahfuz sebelum hal itu kami jadikan atau kami ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala. Telah tercatat itu. Allah menentukan bentuk kejadiannya, jam kejadiannya, tempat kejadiannya, berapa makan korban, siapa yang akan menjadi korban, siapa yang akan selamat, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur. Maka oleh sebab itu yang perlu kita miliki sebagai seorang mukmin adalah tawak, tawakal. Tapi tawakal bukan berarti meninggalkan sebab-sebab su ada ada peringatan ya bahwa gunung Merapi waspada atau sudah berstatus awas lalu kita masih tidak mau menghindar ini orang bukan bertawakal namanya ini orang salah dalam bertawakal. tawakal adalah mengambil sebab-sebab keselamatan samping itu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab keselamatan itu tidak akan berfungsi apa-apa jika Allah tidak menghendaki dia itu berfungsi jadi jangan salah paham, sudah ada peringatan dari pemerintah agar menjauhi, tapi kita masih tetap tinggal, ini salah. Orang ini tidak bertawakal. Kemudian berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan ai min qabli an nakhluqal khaliqa wa nabra an nasama. Kapan Allah takdirkan semua kejadian yang berada di muka bumi ini adalah sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk atau satu makhluk dan sebelum Allah menciptakan nyawa-nyawa. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman yang lain, "Ma asaba min musibatin illa bi'nillah." Tidak adalah satu bencana atau musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Jangan kita berakidah sebagaimana orang-orang ateis. Itu hanya gejala alam. Itu hanya kondisi-kondisi alam dan seterusnya. Tapi kita yakin yang mengatur alam semesta ini adalah Allah sang penciptanya. Maka kita wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengabaikan sebab-sebab kauniyah yang bisa dijadikan sebab. Berkata pula Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tadi, "Ma'asaba min ini illa bi'nillah." Tidaklah satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Kata Ibn Abbas, bi amrillah dengan perintah Allah. Ibnu Katsir menyebutkan yakni an qadrihi wa masyiatihi yaitu atas ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di saat-saat musibah ini bermacam opini dan komentar keluar yang kadang-kadang menjauhi akidah Islamiah, melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan melupakan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis sebenarnya dari Abdul uh, Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As menyebutkan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, kata Allah maqadir khalqi qabla ayyakhas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah telah menulis ketentuan-ketentuan seluruh makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi yaitu 50 ribu tahun sudah ditulis kapan terjadi gempa kapan terjadi tsunami kapan gunung api meletus kapan banjir terjadi dan seterusnya seterusnya Allah lah yang mengatur tetapi segala hal itu bukan berarti tidak ada sebab-sebab dari perbuatan manusia juga Ya, karena Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu Allah jadikan dengan sebab. Kemudian maka dari itu perlu kita ketahui yang memiliki kunci-kunci makhluk segala hal yang gaib itu adalah Allah bukan ada pula juru kunci gunung ini juru kunci ini dan itu ya bahkan juru kunci pun nggak selamat Nah, oleh sebab itu kita perlu memiliki memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada mengetahui kapan terjadi gempa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada mengetahui kapan terjadi tsunami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi gunung api Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Enggak bisa diprediksi. Ya. Bagaimanapun canggihnya alat-alat yang untuk digunakan untuk mendeteksi. Kalau Allah karena itu adalah hal yang gaib, maka Allah sebutkan maka seluruh kunci yang gaib adalah di sisi Allah dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah maka tiada yang mengetahui kapan terjadi sebuah bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu di sisi Allah lah segala kunci-kunci yang gaib itu ya tiada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri karena banyak pula di musim bencana-bencana begini orang mendatangi dukun mendatangi tukang tenung dan seterusnya dan seterusnya. Lebih percaya kepada mereka daripada kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan mengundi nasib dan seterusnya dan seterusnya. Bila masih ada di antara kita mempercayai di antara makhluk ada yang mengetahui hal yang gaib, maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, "Qul ya'lamu al qul man fis samawati wal ardh illallah. Katakan wahai Muhammad, tiada mengetahui siapapun di langit dan bumi itu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini memperbaiki keimanan kaum muslimin ya karena masih menyandarkan kekuatan-kekuatan alam ini kepada selain Allah. Ya, segala hal yang terjadi ini bergantung kepada selain Allah, mempercayai mbah ini, mbah itu dan seterusnya. Ini justru semakin mengundang bencana itu datang. Itu renungan kedua, hendaknya kita menyadari semua apa yang terjadi di alam ini atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada mbah-mbah. Ya. Tetapi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang ketiga adalah mengingatkan kita akan kehancuran dunia beserta segala isinya. Kita lihat proses gunung api, banjir bondang, tsunami dan sesembah macam untuk musibah lainnya itu adalah gambaran kecil tentang bagaimana kiamat terjadi. Nah, nanti kita akan perlihatkan bagaimana gunung-gunung dihancurkan. Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya yang mulia. Demikian pula laut meluap ke daratan juga Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya mulia. Sesungguhnya bencana-bencana tersebut mengingatkan kita akan kehancuran dunia ini beserta segala isinya bahwa bahwa kekayaan yang sejati adalah iman dan amal soleh. Kita lihat ya, kita yang antusias mengumpulkan harta, ya berpayah-payah segala dengan segala upaya dan usaha untuk mengumpulkan kesenangan dunia ini dalam waktu dengan sekejap bisa lenyap ya dengan gempa mungkin berapa detik 10 detik saja habis ludes ya yang mungkin kita mengumpulkannya puluhan tahun ya kan artinya sini menyadarkan kepada kita sesungguhnya kita ini dalam makhluk yang lemah dan sesungguhnya kekayaan kesenangan dunia ini hanyalah sementara dengan banjir bisa hilang dengan tsunami bisa ludes. Dengan gempa habis. Gunung api hangus. Semuanya habis. Oleh sebab itu sebelum datang peristiwa-peristiwa ini, manfaatkanlah harta kita itu untuk memuluskan jalan kita ke akhirat. Untuk membangun rumah kita di akhirat. Untuk mempersiapkan fasilitas hidup kita di akhirat kelak. Jangan kita terlalu ya tamak dan bersemangat untuk dunia ini sehingga tidak pernah mempergunakannya atau terlup, melupakan untuk menyimpakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita gunakan untuk berpoya-poya bukan dengan cara mensyukuri Allah tetapi semakin berbuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gempa yang menghancurkan dan memporak-perandakan segala apa yang ada di muka bumi ini mengingatkan kita pada peristiwa kehancuran alam ini di mana bumi digoncang dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Tidak mungkin diukur dengan skala Richter lagi. Kalau sekarang berapa? Hanya baru 8 belum sampai 10. Kalau besok tidak berapa skala Richternya, tidak mungkin diukur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat gempa berapa baru goncangan ini dan itu baru satu tempat ya satu kota bukan satu pulau bukan dua pulau Bukan seluruh dunia yang goncang. Tapi ini nanti di hari kiamat seluruh dunia ini bergoncang. Dan dunia ini, bumi ini mengeluarkan segala apa yang ada dalam perutnya. Apakah itu lumpur panas, api, lava panas, dan seterusnya. Segala macam tembaga dan seterusnya keluar. Sekarang kita lihat gunung api mengeluarkan awan panas saja berapa kekuatannya. Awan panas, awan di atas, orang yang ada di bawahnya kebakaran hangus yang panasnya menurut informasi 1000 derajat Celcius. 100 derajat Celcius saja bagaimana kita lihat? 1000. Makanya orang gosong hangus hanya karena awan panas. Sadarkah kita bagaimana nanti di akhirat api neraka? Yang mana digambarkan oleh Rasulullah SAW Bandingannya api dunia dengan api akhirat itu ada 70 kali lipat Yang api dunia saja sekarang 1000 derajat Celcius karena awan saja ya orang terbakar hangus di bawah. Lapa panas segala macamnya mengingatkan kita bagaimana nanti kalau seandainya ada orang diazab dengan tembaga panas, timah panas, Ini mengingatkan kita akan kejadian akhirat. Ketika itu mengeluarkan segala apa yang ada dalam isinya. Kenapa keluar isinya? Karena kegoncangan yang begitu dah dahsyat, menumpahkan segala yang ada dalam perutnya karena kegoncangan yang begitu kuat. Ketika itu manusia bertanya, ada apa dengan bumi sekarang? Hah? Ketika itu bumi berbicara, yauma idzan itu akhbaraha. Ketika itu bumi memberitahu tentang beritanya ibi anna rabbaka auhalaha bahwa Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya untuk hancur telah datang perintah Allah kepada dia maka dia bergoncang goncangan gempa yang sedikit sekarang sudah mengingatkan kita bagaimana seandainya kiamat yang terjadi kita lihat manusia saat terjadi gempa ya tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Tidak memikirkan baju jas yang bagus pernah dibeli, mobil, ya emas yang pernah disimpan seterusnya. Keluar rumah, anak dan istrinya tidak pernah dipikirkan dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana kalau seandainya di akhir kelak? Allah gambarkan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in yawma idhin sya'ni yuqni. Ketika itu yaumayafirul yafirul mar'u min akhi, manusia lari dari saudaranya. Ya? Wa ummihi wa abi, dari bapak dan dari dari ibu dan bapaknya. Lari. Wa sahibati wa ini dari istrinya yang cantik dan anak-anaknya. Akan berlarian nanti di akhirat. Saling menghindar di antara kita. Kenapa? karena dia takut dituntut hak-haknya. Kewajiban-kewajiban yang dia lalaikan di dunia. Demikian keadaan manusia nanti. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni ini. Bahkan masing-masing manusia sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Gambaran cukup luar biasa. Gak ingat lagi pernah punya simpanan di bank ini ketika terjadi gempa dan tsunami itu kita lihat manusia. Ini gambaran sedikit bagaimana kegalauan, kekacauan jika azab Allah jika azab Allah datang. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau di akhirat kelak? Oleh sebab itu disabdakan Rasulullah SAW sabdanya, la takumus sa'a hatta badul ilm wa taksur zalazil. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, kata Rasulullah SAW, hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai diangkatnya ilmu. Ilmu hilang dari permukaan bumi ini. Manusia berbicara dengan kebodohan, berbuat kebodohan, ya, bercerita kebodohan, pergaulan penuh dengan kebodohan, ya tidak tahu lagi mana yang hak dan yang batil karena tidak ada ilmu kemudian kata Rasulullah wa takthur zalazil dan banyaknya gem gempa banyaknya gempa itu tentang gempa demikian pula letusan gunung api yang mengeluarkan berbagai jenis bahan kimia yang dikandung bumi yang menimbun dan menghanguskan, segala apa yang ada di sekitarnya. Ya, ditimbun lava. Setelah selesai gunung api masih ada persoalan yaitu lava ding, dingin, lahar dingin. Allah berulang kali mengabarkan kepada kita dalam ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana kehancuran gunung di saat hari kiamat terjadi. Gunung-gunung akan berjalan dan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya sehingga gunung-gunung itu hancur menjadi pasir lalu ia bakaran bulu yang dihamburkan atau debu yang bertebangan sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya Al-qari'atu mal-qari'ah Wa ma adraka mal-qari'ah Yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbaran. Aneh-aneh yang berterbaran Berjalan ke sana sini dengan urusan masing-masing tadi kita sebutkan ayat sebelumnya. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ketika hari kiamat nanti kita lihat bulu ayam yang terbangkan oleh angin bagaimana melayang tanpa ada arti. Demikian ketika bumi ini digoncang, segala isinya bertabrakan dan hancur bahkan gunung ini terangkat dari dasarnya terbang bagaikan bulu. Sangat ringan. Itu kejadian gunung di hari kiamat. Dalam ayat lain Allah sebutkan, "Yauma takunu as-samaa'u kal-muhwa jibalu kal'in." Pada hari ketika langit menjadi seperti lelehan cairan yang perak, seperti leleh leleh eh, apa? Lelehan cairan perak. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang bertebangan. Itulah peristiwa hari kiamat. Gunung yang kita lihat ya, betapa besarnya ya. Untuk mengambil sebagian saja itu berpuluh waktu dan truk untuk mengambilnya. Sekarang gunung yang besar itu akan bertabrakan dan berterbangan bahkan menjadi debu. Betapa kuatnya, dahsyatnya kegoncangan pada hari itu. Allah akan menjadikan gunung-gunung berjalan sehingga satu sama lainnya saling bertabrakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa yawma manusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa asyarnahum falam nughadir minhum ahada." Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat akan melihat bumi itu datar ya ketika Allah memperjalankan gunung-gunung ini diangkat semuanya bumi ini datar dan kami kumpulkan seluruh manusia kata Allah dan tidak tertinggal seorang pun dari mereka tidak seorang pun akan tertinggal ini ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang gunung dalam firman Allah yang lain Wa yas'alunaka 'anil jibal. Faqul sifah rabbi nasfa. Fayadurruha qa'an sassafa. La tara fiha 'iwajan wala amta. Yauma yauma ini yattabi'un da'iya la 'iwaja lahu wa khasyi'atal aswal lirrahman fala tasma'u lahu illa hamsa. Fala tasma'u illa hamsa. Dan mereka bertanya kepadamu, ini wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Pada hari itu manusia mengikuti suara penyeru dengan tidak berbelok-belok dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Itulah peristiwa hari kiamat. Allah gambarkan kepada kita. Bahkan gunung-gunung yang menjulang tinggi akan menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila." Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. tumpukan-tumpukan pasir yang berter. Kalau kita yang pernah melihat di padang pasir, itu kalau datang angin kencang, itu pasir diterbangkan oleh angin itu mengumpul di suatu tempat bisa menjadi gunung. Nanti gunung yang besar-besar itu, yang tinggi-tinggi itu, yang menjulang itu, itu bagaikan pasir yang diterbangkan oleh angin. Dan bahkan hancur menjadi debu. Begitu luar biasanya ketika terjadi di hari kiamat. Dalam ayat lain yang Allah sebutkan, "Yauma tamur sama'u maura wa tasirul jibalu sayra fawailul yawma idzil mukadzibin." Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang, seluruh alam bergoncang dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Ya, ya watasirul tasyrul sayra dan gunung-gunung benar berjalan. Ini adalah bagaimana kehancuran gunung-gunung pada hari kiamat. Tadi kita ingatkan sesungguhnya letusan gunung api itu adalah gambaran kecil bagaimana akhir cerita dari semua gunung-gunung yang kita lihat ini. Kehancuran mereka. Bahkan gunung-gunung yang perkasa di bumi ini akan menjadi debu yang berterbangan. Betapa dahsyatnya goncangan dan benturan antara gunung-gunung ketika ia saling bertabrakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wabusat wabusatil jibalu jibasa, bahkan habaan membata. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Maka jadilah ia debu yang terbangan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan fa nujumu tumisat wa idzas furijat wa idzal jibalu sifat. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, mati gelap semua. Dan apabila langit telah dibelah, jatuh semua isinya. Jatuh semua isinya. Kita ingat apabila isi-isi langit itu jatuh pada waktu yang lalu serta kita ingat ada benda langit yang jatuh menghanguskan rumah yang ditimpanya dan benda itu tidak di, tidak bisa deteksi apa benda yang menghancam menghantam itu yang menghanguskan itu hanyalah sebagai anggapan itu adalah meteor dan seterusnya bagaimana kalau seandainya benar-benar bintang itu yang datang jatuh menghancurkan bumi ini wa sama ufurijat, apabila langit dibelah Wa idal jibal nusifat dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Bahkan gunung-gunung bahkan gunung-gunung itu akan menjadi fata morgana seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya. Kita ingat bagaimana fata morgana? Wa futihatis sama'u Abu abwaba wa suyiratil jibal fakanat Dan dibukakan dan dibukalah pintu langit maka terdapatlah beberapa pintu dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana maka ia menjadi fata Morga hancur sehancur-hancur gunung yang kita lihat sangat besar akan terbang melayang bagaikan awan saat di kiamat terjadi Allah sebutkan dalam firman-Nya wa jibalu tahsabuha jahaah tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sunu Allahi alladhi askana kulla syai'in inna khabim bima taf'alun dan kamu melihat gunung-gunung itu ya kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan sebagai bana berjalannya awan begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan kita lihat gunung itu kokoh dan kuat, nanti dia akan berterbangan bagaikan ah, awan. Ketika terjadinya goncangan dan kehancuran bumi ini. Itu sedikit bagaimana Allah menerangkan tentang gunung. Bagaimana pula dengan lautan? Begitu pula kejadian tsunami mengingatkan kita ketika hari kiamat terjadi di mana seluruh air laut meluap ke daratan. Subhanahu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat wa idza jibalu suwirat wa idza al-isharu utilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat." Ingatlah apabila matahari digulung, matahari yang kita lihat itu akan digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, tadi kita sudah sebutkan bagaimana bintang-bintang berjatuhan akan hancur semuanya dan menghancurkan segala apa yang ditimpanya. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan, ini kisah bagaimana orang melupakan semua kekayaan-kekayaannya karena kalau bunta unting itu unta-unta yang bunting, ternak-ternak yang sudah hampir melahirkan itu kan menjadi perhatian oleh pemiliknya karena sangat harap akan menambah hasilnya. Tapi ketika itu terjadi itu lupa semua harta kekayaan oleh manusia. Sekalipun itu adalah harta kekayaan sudah sangat ya berharga di sini. Kemudian dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, kita lihat ketika Gunung Merapi meletus atau terjadi gempa dan seterusnya, biasanya hewan-hewan pun mengin, menghindar. Kemudian dan apabila lautan dijadikan meluap. Apabila lautan dijadikan melu meluap. Dalam ayat lain Allah sebutkan idza sama'un fatarat wa idzal kawakib tatarat, wa idzal biharu fujirat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan menjadi meluap atau dijadikan meluap. Dalam ayat di atas Allah sebutkan apabila lautan dijadikan meluap, peristiwa tsunami adalah gambaran kecil tentang apa yang akan terjadi ketika lautan meluap saat terjadinya kiamat kelak. Kita, kita melihat bagaimana kehancuran yang terjadi ketika tsunami terjadi. Akan tetapi itu baru sebagian laut yang meluap. Bagaimana jika seandainya seluruh lautan yang meluap ke daratan, kira-kira apa akan yang terjadi kira-kira apa yang akan terjadi tentu akan menghancurkan segala yang ada di daratan bumi ini kita bayangkan tsunami hanya di satu tempat itu baru sebagian laut yang meluap kalau pada hari kiamat semua laut meluap ke daratan dan menenggelamkan semua daratan ini sehingga menyapu habis semua yang ada di daratan ini apakah itu gedung-gedung yang menjulang ya atau uang-uang yang ditabrak semuanya kekayaan-kekayaan yang ada akan hilang lenyap disapu oleh air lautan itu gambaran bagaimana kehancuran bumi ini Allah sebutkan maka kita katakan itu adalah peringatan-peringatan dari Allah agar kita kembali mengingat peristiwa hari kiamat dan agar kita bersiap diri ketika hari kiamat itu terjadi atau ketika kita menghadapi hari kiamat itu ketika kita telah meninggal bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi harta dan kekayaan rumah yang megah mobil yang mewah tidak dapat menyelamatkan dari azab Allah kecuali harta yang kita infakkan di jalan Allah sebelum datangnya tsunami kita pernah berinfak tetapi pernah bersedekah sebelum adanya letusan gunung api sebelum datangnya gempa ya dan seterusnya itulah yang akan dapat kita nikmati di akhirat kelak. Itu renungan yang ketiga. Renungan yang keempat adalah wajibnya kita bersabar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah memberikan cobaan dan ujian kepada kita adalah agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Itu gunanya ujian. Karena kalau tanpa ada ujian, semua orang akan lolos dalam beriman, mengaku beriman. Maka ujian itu adalah untuk memperhatikan siapa berkualitas. Hatta dalam perkara-perkara dunia, agar tahu siapa yang benar-benar berhak mengikuti atau menjabat sebuah eh, jabatan atau untuk menjadi pegawai mesti diadakan ujian agar tahu kualitas keimanannya. Hah? Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kualitas keimanan hambanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Ahasiban nasu ayakul ayaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu mengira bahwa dia dibiarkan mengucapkan amanah, kami telah beriman. Wahum laif tanun kemudian mereka tidak diuji lagi? Apakah ada manusia menganggap demikian? Kadang-kadang kita mengatakan, kok musibah-musibah itu datangnya yang menimpa adalah negeri-negeri Islam saja? Kok orang kafir jarang ditimpa musibah? Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala orang kafir itu sudah lolos ujian. Maksudnya lolos ujian bagaimana? Sudah tahu kafir untuk apa diuji lagi. Hah? Kita enggak sedang dalam proses kita ini. Orang mukmin ketika ditimpa musibah itu bukan rugi dia. Allah sebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya yaitu ajabali li amril mu'min. Sangat heran suatu hal perkara yang sangat ajib urusan seorang mu'min itu. Bagaimana? Fa in asabahu sarra fasyakara fasyakara fakana khairul. Jika dia timpa kebaikan dia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Wa in asabahu darra fasabara fakana khairul. Jika dia timpa oleh keburukan, dia sabar. Itu adalah baik. Tidak ada yang tidak tidak ada orang-orang yang beriman tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan apa yang yang sangat dicintainya. Ini ujian bagi keimanan ki kita. Semakin tinggi keimanan, malah semakin tinggi juga u maka oleh sebab itu kondisi mukmin itu disebutkan oleh salah seorang ulama ada tiga. Jika dia mendapat nikmat, hendaklah dia bersyukur. Wa in an uh, wa in unima fasyakar. Dia wajib bersyukur. Ini kondisi kita. Atau dia sedang dalam keadaan ditimpa oleh kesulitan dan musibah. Fasabar, wajib sa sabar. Atau dia sedang melakukan dosa, faro bersyukur, bersabar dan istighfar. Oleh sebab itu, salah seorang ulama dalam kodimah kita menyebutkan, jadikanlah kami orang-orang ya Allah apabila diri nikmat bersyukur, apabila diuji bersabar dan apabila berdosa beristighfar. Nah, apa kata Allah? Apakah ada manusia mengira cukup mengatakan kami beriman lalu tidak diuji lagi? walakat fatana alladziina min qablihim. Kata Allah, sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maksudnya orang-orang yang beri, beriman. Allah ya'lamallahu alladziina sadaku wa al ya'lamanal kadzibin. Sungguhnya Allah akan mengetahui siapa orang-orang yang benar dalam imannya, sadaku. Dan Allah mengetahui siapa yang bohong dalam i, imannya. Wa al ya'lamanal kadzibin. Allah memberikan cobaan agar kita tidak lupa diri ketika diberi nikmat dan tidak putus asa ketika diberi musibah atau cobaan. Jangan seperti orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Balad, ya. Ini ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia menganggap ini akramani, mengatakan saya ini dapat kemuliaan dari Allah. Lalu ketika ditimpa oleh kesulitan dia katakan bahwa Allah tidak menyayanginya. Hah? Allah memberikan cobaan agar kita tidak lupa diri ketika ditimpa uh, lupa diri ketika mendapat iman dan tidak berputus asa ketika mendapat co cobaan dan ujian. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam ayatnya setelah Allah menunjukkan ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabraha tidaklah satu musibah kan si musibah satu pun musibah yang terjadi di muka umi dan tidak pula pada diri kalian kecuali itu telah ditulis dalam kitab Luluh Mahfuz sebelum terjadi segala kami menjadikannya sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah inna dalik Allah yasir sangat mudah bagi Allah apa kesalahan ayat berikutnya? Likaila sau alama fatakum. Likaila sau alama fatakum. Apa tujuan-tujuan musibah itu? Agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang kalian luput dari kalian. Ya. Dari kebaikan-kebaikan yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum dan kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang kalian pro, peroleh. Karena manusia kalau senang saja lupa diri dia. Sekali di, kalau sehat saja lupa diri, dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, wah baru sadar dia. Kalau orang senang selalu lupa diri dia, Allah tegur dia. Bahkan di balik hikmah adanya bencana, ada penderitaan, kesusahan, kesakitan semuanya itu ada nikmat yang luar biasa. Maka kita katakan kita tidak akan tahu manis gula kalau tidak ada yang pa, yang pahit. Tidak akan merasakan nikmat kesehatan kalau tidak ada pernah ditimpa oleh penyakit. Ketika kita sakit gigi satu hari saja ya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, bahkan semuanya nggak bisa bergerak. Hidup ini terasa bagaimana? Ketika itu baru terasa, wah nikmat kalau tidak sakit gigi gigi. Itu baru sakit gigi. Rasakan nggak? Baru kita tahu, oh rupanya tidak sakit gigi adalah nikmat yang luar luar biasa. Ketika kita diberi sakit mata, ya kan? Satu hari saja bagaimana rasanya? Satu hari saja. Ya, kita bersegera ke dokter bahkan memeriksa dan seterusnya. Di sini baru kita tahu bagaimana nikmat ketika mata ini sehat walafiat. Maka pergunakanlah untuk hal yang baik. Syukuri nikmat ini. Itu gunanya. Ibro yang luar biasa. Dengan adanya musibah itu. tak ta'saw. Agar kita tidak berputus asa Ya, karena kita tidak boleh berputus asa ketika timpa musibah. Justru kita kembali bersabar dan membangun kembali poin-poin kehidupan kita. Tidak boleh terlena, apalagi menjadi putus asa dan menjadi meminta-minta setelah itu. Tidak. Kalau kita sabar, segala harta benda yang lenyap dalam musibah dan bencana itu akan menjadi paha, pahala. Tapi jika kita sebaliknya berkeluh kesah, itu hanyalah hilang hampa, tanpa ada faedah bagi kita sedikit pun. Kemudian agar kita tidak apalagi terlalu terlena bergembira dengan apa yang kita dapati kata Allah. Likaila tafrahu mana? Wala tafrahu bima atakum. Jangan kalian tidak terlalu bergembira ya dengan apa yang diberikan Allah kepada kalian. Bersyukur. Ingat, nikmat ini hanya sementara. Ya, dunia ini hidup sementara. Selagi masih ada uang sebelum hilang uang-uang ini, ya, manfaatkan untuk fasilitas mencari kebahagiaan ukhrawi. Mata, telinga ini manfaatkan untuk fasilitas ketakwaan kepada Allah, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian dan seterusnya. Lisan kita manfaatkan untuk menyampaikan nasihat kepada orang lain. Manfaatkan sebelum segala sesuatunya hilang di sisi kita. Kalau sudah hilang, baru lau lau lau. Baru kita katakan seandainya, seandainya, seandainya. Untuk apa lagi? Kemudian ini wallahu la yuhibbu mukhtalim fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Manusia saat ditimpa musibah atau cobaan terbagi kepada tiga bentuk dalam menghadapi dan menyikapi dan menyikapi musibah atau cobaan tersebut. Ada tiga bentuk orang ketika ditimpa musibah atau dalam menerima musibah itu. Pertama adalah orang dengan datangnya musibah atau sebuah musibah atau bencana membuatnya kembali kepada Allah. Sadar dia. Ya. Ia sabar dan ia sabar dalam menerimanya dan ia bangun dari kealpaannya selama ini. Maka hal itu baik baginya sehingga membuatnya bertobat dan menyesali segala perbuatan dosa-dosanya yang berlalu. Ini adalah orang yang beruntung saat ditimpa musibah ya baru dia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala teringat saya sering salat tidak sholat saya sering tidak puasa ya sering saya sering berbuat kezaliman pada orang lain ya saya durhaka kepada orang tua kita pada orang tua saya dan seterusnya dan seterusnya ingat dia dosa-dosanya lalu dia memperbaiki diri dari semua ini mungkin harta-harta saya dari harta yang haram makanya telah diambil semuanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dia introversi dirinya. Ya, berbicara dengan dirinya tentang berbagai macam bentuk kemungkaran maksiat yang selama ini dia lakukan. Lalu dia tobat kepada Allah dan kembali kepada Allah melakukan hal-hal yang baik, menebus kebaikan keburukan-keburukan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Orang yang seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Siapa mereka itu? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfus wat thamarat wa basyiris sabirin." Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian. Ini Allah sudah bersumpah ya, dengan apa? Walanabluannakum. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf. Sedikit dari rasa takut, bukan dengan rasa takut. Oleh itu para mufassirin menyebutkan tidak dengan rasa takut yang berlebihan, hanya sedikit bisyai'in. Nakira menunjuk, menunjukkan sedikit, sedikit dari rasa ketakutan. Walju lapar, ya, bukan lapar yang bersangatan. Karena kalau seandainya Allah melimpahkan kepada kita rasa takut yang lebih atau rasa kelaparan yang lebih dari kemampuan kita, niscaya kita akan mati. Ini bukan tujuan dari sebuah ujian karena ujian itu bukan untuk membinasakan orang, tapi untuk sekedar menguji kemampuannya, keimanannya. Kemudian wana kesemina amwal, kurangnya harta be, benda. Wal amfus atau kehilangan ji, jiwa, anak kita, ya, istri kita, keluarga kita. Wasamarat, sedikitnya buah-buahan. Allah sudah benar sudah mengatakan benar kami akan menguji kalian, benar-benar kami akan menguji kalian. Ya, ima dengan apa? Apakah itu rasa takut dan lapar yang semuanya bisa dengan bentuk gunung api perasaan ini kita alami atau banjir atau apa? gempa dan seterusnya, tsunami dan seterusnya. Ya, diakibatkan kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kurangnya buah-buahan. wabashir sabirin, tapi kata Allah, beri kabar gembira orang yang sabar menerima ujian itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu yaitu orang-orang apabila mendapat musibah dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Artinya kondisi itu dia serahkan semua kepada Allah. Diriku, hartaku, anakku, keluargaku adalah milik Allah dan dia berhak mengambil dariku kapan saja dia berhak mengambil diriku kapan saja, bahkan jiwaku sekalipun adalah milik Allah. Allah akan mengambilnya kapan dia kehendaki. Kemudian wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia menyadari bahwa dia akan menghadap Allah. Sungguhnya kami akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kami lakukan di bumi ini. Ketika ditimpa musibah sabar apa tidak? Ketika didapat nikmat bersyukur atau tidak? wa in inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang yang beruntung ketika ditimpa musibah. Bagaimana keberuntungan mereka? Ulaika alaihim salatu mir rabbihim. Mereka mendapat karunia dari Allah. Wa rahmat dan rahmat. Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Ditunjuki hatinya ketika ditimpa musibah bagaimana harusnya dia bersikap dan berbuat. Tiga keberuntungan. Salawatum rabbim wa ulaika humul muhtadun. Karunia dari Allah. Ya. Segala apa yang kita kehilangan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semisalnya atau lebih baik. Ya. Oleh sebab itu sering ada sengsara membawa nik nikmat betapa banyaknya ya janda-janda yang diakibatkan oleh bencana hidupnya lebih sejahtera saat setelah bencana atau sebelum bencana karena walaupun dia punya suami suaminya punya pekerjaan menderita sekarang justru mendapat perhatian ada suatu ketika kejadian gempa di Padang ada namanya bengkel gempa di mana tempatnya di mana di Jawa Barat di Subang atau di mana lupa saya tempatnya yang memotong kakinya saat ditimpa gempa. Orang itu. Sekarang dia punya bengkel gempa. Hidupnya lebih baik sekarang daripada sebelum datang gempa. Karena Allah ingin merubah kehidupan manusia, ingin ada hikmah di balik itu semua. Ya. Ada hikmah di balik itu semua, semua. Yang kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu bermacam bentuk hikmah ini timbulkan dengan adanya bencana itu. Maka ketika bersabar dia akan mendapat yaitu balasan-balasan dari Allah yang tidak bisa dibayangkan. Nikmat keutamaan ya, karunia dari Allah, rahmat dan petunjuk. Bagaimana petunjuk? Ketika dia sebelum datang musibah, dia mungkin banyak melakukan maksiat dan kemungkaran dengan datangnya musibah dia mendapat pelajaran dan peringatan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bentuk pertama yang beruntung ketika ditimpa oleh musibah. Orang yang sabar ketika mendapat musibah di samping ia mendapat rahmat dan karunia serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menambah keyakinan ke dalam hati orang tersebut sebagaimana firman Allah. Dia menambah Allah menambah lagi keyakinan kepada orang itu tentang keimanannya, meneguhkan keimanannya sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim tiada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya Allah akan beri petunjuk kepada hatinya dan Allah, Allah mengetahui segala sesuatu Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya artinya adalah waman asabat musibat fa ulima anha bi qada'i qadari yaitu orang yang apabila mendapat musibah dan dia sadar mengetahui bahwa itu adalah ketentuan dan qada dan qadar Allah, fasabara wahtasab, lalu dia bersabar dalam menerimanya, wastaslam, wastaslam dan menyerah kepada Allah liqada'illah ketentuan Allah. Hadallahu qalbahu, Allah menunjukkan hatinya kepada arah-arah yang positif. Wa awwadahu amma fatahu, Allah mengganti apa yang hilang darinya minat dunia dari kekayaan dari kesenangan duniawi ini hudiya fi qalbihi hudan fi qalbihi wa yaqinan shadiqan Allah menjadikan dalam hatinya petunjuk dan keyakinan yang mantap qad yakhlufu alai ma kana akhu minhu aw khairan minhu dan boleh jadi kain kathir Allah mengganti apa yang diambil Allah darinya atau bahkan lebih baik dari apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah dari apa? bencana bencana. Maka tidak jarang sengsara membawa nikmat bagi sebagian orang, ya. sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesung, karena sungguhnya sudah kesulitan eh, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemu kemudahan kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasru ma'as sabri." wal faraju ma'al qarbi wa innal ma'asri yusra wa inna ma'asri yusra. Kata Rasulullah, kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemu kemudahan. Inilah bagi seorang mukmin. Dia yakin ketika dia ada kesulitan, dia yakin bersama ini ada kemu kemudahan. Ini harus kita yakini. Kata Allah bukan inna ba'dal usri yusr tidak, bukan setelah kesulitan, tetapi bersama berbaringan dengan kesulitan ada kamu kemudian inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kamu kemudian Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama dengan kesulitan itu ada kamu kemudian Ini perlu diyakini oleh seorang mukmin ketika dia mendapat musibah dan u, ujian dia yakin pertolongan Allah akan datang Artinya ketika dia diuji Allah SWT dalam kesulitan, maka artinya Allah saat sekarang ingin memberikan kemudahan kepada kepadanya. Ini harus dimiliki oleh seorang mukmin, mukmin ketika mendapat kesulitan dalam kehidupan ini. Kemudian uh, sebetulnya panjang lagi pembahasannya karena ini katanya tinggal 10 menit. Ibnu Mas'ud menyebutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yaitu mayu'min billahi di qalbah. Ibnu Abbas menyebutkan yaitu orang yang ditunjuki hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan dan dia mengetahui apa yang menimpanya bukanlah karena dosa atau kesalahannya semata dan apa yang apa yang dia lakukan tidak akan pernah ya yang tidak ditentukan oleh tidak menimpanya wa dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menimpanya tidak akan pernah menimpanya. Oleh sebab itu ini di sini Ibnu Abbas itu yaitu membimbing hatinya kepada keyakinan sehingga ia mengetahui apa yang telah ditakdirkan Allah menimpanya tidak akan pernah melenceng darinya dan apa yang tidak ditakdirkan Allah menimpanya tidak akan pernah menimpanya. Ini bagi seorang mukmin. Kita ketika timpa musibah ini takdir Allah ya dan Allah jika aku bersabar Allah akan memberi yang lebih baik dari apa yang kehilangan dariku. Bentuk kedua ada orang yang akan datang musibah atau bencana Seketika dia, seketika itu dia tertunduk dan bertobat kepada Allah. Dia berdoa ya kepada Allah pada saat berdiri maupun berbaring ya. Berdoa kepada Allah setiap saat. Tetapi setelah musibah bencana itu atau bencana itu berlalu, dia kembali kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kembali melakukan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang biasa dia lakukan sebelum datangnya bencana tersebut. Orang seperti ini Allah gambarkan dalam firman-Nya, wa idza masal insana nadurru da'ana li jambihi aw qa'ida aw qa'ima falamma kashafna anhu darrahu marra ka'allam yad'una ila darri massahu kadzalika zuyna lil muslimin ma kanu ya'malun apa kata Allah dan apabila manusia ditimpa oleh bahaya dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring duduk dan berdiri tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya dia kembali melalui jalan yang sesat seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami kata Allah untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas memandang baik apa yang mereka lakukan. Ini juga ada, gambaran manusia kata Allah yang mana ketika ditimpa musibah wah salat lima waktunya berjamaah, doanya ya keikhlasannya, kemudian betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, berdoa hatta waktu berbaring duduk dan berdiri kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak kala musibah itu berlalu, imannya pun berlalu, ketakwaannya pun berla berlalu. Dia kembali kepada kemungkaran dan maksiat setelah maksiat, setelah bencana itu berla berlalu. Ini bentuk manusia juga digambarkan Allah ketika ditimpa musibah. Bentuk ketiga adalah apa, -apa bentuk orangnya? Ada orang yang ketika ditimpa musibah bukan malah semakin membuat sadar diri, mengintrospeksi diri, justru semakin menjadi-jadi melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memanfaatkan kondisi dan situasi itu untuk membuat segala macam keonaran dan kemungkaran. Mencuri barang-barang rumah orang yang ditinggal, merampok menentang ternak dan seterusnya dan seterusnya ya kan. Bahkan yang lebih sadis adalah mengkorupsi bantuan untuk para korban bencana itu sendiri. Bukan malah menyadarkan dirinya, tapi justru semakin memotivasinya untuk berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memanfaatkan kesempitan dalam kesu apa namanya memanfaatkan kesempatan dalam kesu kesulitan itu Ketika rumah-rumah orang ditinggal, dia mendatangi rumah-rumah orang itu dan mengambil isinya. Ya, dan seterusnya. Atau yang lebih atau dia memanfaatkan dengan berbuat zina dan seterusnya dan seterusnya. Banyak kejadian-kejadian. Ya. Jika kita mengikuti, wah, justru banyak juga maksiat ketika saat bencana itu terjadi dilakukan orang. Dan yang lebih sadis, yang lebih sangat memilukan sekaligus memalukan adalah yaitu orang yang menyulap dan mengkorupsi bantuan bencana itu sendiri. Bukan menyadarikan dirinya, tapi justru semakin membuka peluang baginya untuk berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Orang seperti ini Allah gambarkan dalam firman-Nya, "Walaqad akhadnahum bil adabi famastaqanu li rabbihim wa yatadarra'un." Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah menimpakan azab kepada mereka maka mereka tetap tidak maka mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak mau merendahkan diri. Tak mau tunduk kata Allah, walaqad akhadna bil azab. Sungguh kami telah memberikan azab kepada mereka apa famastakanu rabbihim. Mereka tidak mau tunduk kepada Rabb mereka wa ma yatadarraun, ya. Dan tidak pula mau merendahkan diri. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan manusia seperti ini awala yarau annahum yuftanuna fi kulli amin marratain aw marratain marratan aw marratain thumma la yatubuna wala wahum wala hum yadhakkarun tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali dalam setahun kata Allah Subhanahu wa taala fi kulli amin setiap tahunnya sekali atau dua kali ya thumma la yatubun kemudian mereka juga tidak mau bertobat wala hum yadhakkarun mereka pun tidak mau mengambil pelajaran. Maka oleh sebab itu, dari pengamalan ayat ini inilah kita mengupas pembahasan kali ini agar kita mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang terjadi ini, bencana dan musibah ini, agar kita mengambil ibro dan renungan dari apa yang ah, dari musibah dan bencana ini. Agar kita bertobat termasuk orang-orang bertobat dan mendapat peringatan dari apa yang terjadi ini. Kemudian sebetulnya pembahasan masih panjang ya. Oleh sebab itulah ketika kaum muslimin timpa muslim pancaklik di masa Khalifah Umar bin Khattab, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya suatu musibah tidak akan diturunkan kecuali disebabkan dosa dan tidak akan diangkat kecuali dengan bertaubat." Maka ketika jadi musibah, ada musibah, ada bencana, posisi seorang muslim amat pentingnya bertaubat dan bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu tubuh ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum. Moga moga kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannah wa yukhrijukum jannatin. Moga Allah masukkan kalian ke dalam surga-surga. Tajri min tahtil anhar yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Allah memanggil kita agar kita bertobat. Tadi kita sebutkan hikmah di balik gempa dan musibah bencana itu membuat kita bersabar sekaligus bertobat. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk bertobat kepada Allah. Wa tubu ilai jami'an ayyuhal mu'minun kum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang beruntung. Dan banyak lagi dalil-dalil dari ini mengingat karena apa namanya? Eh, waktu yang terbatas masih apa namanya tinggal berapa halaman lagi ini ada tiga halaman lagi kita lewatkan oleh sebab itu ketika Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bertobat untuk kembali kepadanya apakah kita akan menunda-nunda tobat itu sampai azab Allah lebih besar datang kepada kita maka melalui apa yang kita paparkan di atas bahwa jalan keluar dari bencana musibah ini adalah dengan bertobat kepada Allah dari segala bentuk dosa dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa dari dosa-dosa tersebut, kemudian diiringi dengan mengerjakan segala perbuatan amal ma'ruf dan amal yang soleh. Oleh sebab itu, marilah setiap kita melihat pada diri kita masing-masing di mana letak diri kita dalam melaksanakan perintah dan larangan agama. Bila hasilnya selalu terbalik setiap perintah kita lalaikan dan setiap larangan kita lakukan, maka hendaklah kita berputar haluan dari arah atau dari hal yang berlawanan ya dari arah yang berlawanan kepada jalan yang lurus yaitu dengan setiap perintah kita lakukan, setiap larangan kita tinggalkan. Kemudian Allah tidak akan binasakan sebuah negeri bila penduduk negeri tersebut adalah orang-orang berbuat baik. Oleh sebut itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Tuhanmu tidak akan binasakan negeri-negeri dengan zalim jika penduduknya adalah orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya kebaikan berbuat eh, apa kesolehan dan ketakwaan yang akan membuka rezeki dan mengeluarkan dan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Oleh sebut itu Allah sebutkan wa may yattaqillaha Ya ja'alallahu min amri yusra. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan segala urusannya menjadi mudah. Dan kita lewatkan pembahasan ini, kita masuk pada renungan yang terakhir atau hikmah ya. Sebetulnya banyak hanyalah sebagian dari apa yang kita dapat sampaikan pada saat ini yaitu renungan bencana musibah menghidupkan kembali ruh kebersamaan di kalangan sesama kaum muslimin. Ya. Jika saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana, sedang diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita yang selamat dari bencana, kita diuji pula oleh Allah tentang keimanan kita. Apakah kita memiliki ya rasa persaudaraan Islam yang kokoh ataukah kita memiliki sifat suka membantu, suka berimpak, suka berkorban untuk saudara-saudara kita yang seiman, ya yang sedang dirundung penderitaan sebenarnya yang dicontohkan oleh kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin? Ataukah kita termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain, tamak dan lobo, serta takut miskin jika membantu orang lain? Rasulullah SAW menyebutkan dalam suatu sabdanya, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadil wahid atau masul jasadi idashtaka minhu udun tada'alu sairul jasadi bisahri wal huma." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kesetia kawanan, berkasih sayang dan kelembutan, bagaikan tubuh yang satu, ya sebagai tubuh yang satu. Jika ada anggota tubuh yang sakit, seluruh badannya merasakan sah, sakit. Menghidupkan kembali yang selama ini kita sebut dengan masalah individu-individu. Bahkan seorang tetangga tidak kenal dengan tetangganya. Ya, inilah kehidupan kita di masa modern ini ingin kembali dengan adanya bencana ini rasa kebersamaan rasa kesetia kawanan rasa persaudaraan dihidupkan kembali dengan adanya bencana ini kita melihat betapa menderitanya orang ya bagaimana kalau seandainya kita yang seperti mereka nah hendaknya ini memberikan pelajaran renung kepada kita untuk semakin motivasi kita untuk memiliki rasa kesetiakawanan, kebersamaan, saling tolong menolong sesama kaum muslimin. Perumpamaan ini sungguh memiliki makna yang amat dalam. Seandainya kaki tersandung batu, maka anggota badan yang lain ikut merasakan sakit, ya. Demikian pula orang-orang yang beriman dalam kelawanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nafasa an kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Wa man satara ala muslimin satara Allah fi dunya wal akhirah. Fi wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi awni akhi. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan melapangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia senantiasa menolong saudaranya. Inilah di antara renungan yang dapat kita ambil dalam penyampaian kita kali ini bahwa dengan adanya musibah kembali menghidupkan rasa kesadaran kesetiakawanan kita sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin bahwa Allah mengatakan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang senantiasa memperhatikan saudara-saudaranya dan saling menolong saudara-saudaranya yang dalam kesulitan. Allah akan mengeluarkan seorang membebaskan seorang muslim dari kesulitan akhirat jika dia membebaskan saudaranya dari kesulitan dunia. Moga apa yang kita sampaikan ini dapat kita amalkan serta kita hayati ya dalam hidup ini agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya ya e, bahwa Allah lah yang memutarbalikan menentukan atas siang dan malam ya huwallazi khalaqal laila wan nahara khilfatan lil man ada inyadakar aw rada syukura. Allah menjadikan bumi ini saling bertukar inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Ini uh, demikian barangkali semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Uh, mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Uh, semoga kita semua diberi kesabaran, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat eh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Al Ustaz Dr. Alim Musri. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin menanyakan silakan ditulis di kertas kemudian dibawa ke depan. Sambil menulis kami informasikan bahwasanya bagi peserta yang belum mendapatkan makalah karena tadi fotokopinya itu terlambat maka nanti silahkan diambil di toko mubarok di Seleko depan masjid ini di depan masjid di Seleko itu ada toko toko mubarok nah, silahkan di situ diambil insya Allah gratis ya gratis tidak bayar kemudian yang kedua <clears throat> perlu kami informasikan bagi pengguna telepon fleksi atau HP fleksi anda bisa mendengarkan siaran radio langsung yaitu Radio Rojak yang tentunya berisi tentang masalah kajian-kajian ceramah-ceramah yang penting. Maka silahkan nanti diketik bintang 55 bintang 210756. Kami ulangi lagi bagi yang ingin mendengarkan siaran radio dakwah yang berupa kajian-kajian atau ceramah-ceramah Islami silahkan uh, mengetik uh, bintang kemudian 55 bintang 210756 bagi pemilik pelanggan telekonfleksi kemudian juga ada radio yang, yang lain yaitu Nur Sunnah sama juga anunya programnya ini yaitu Anda mengetik bintang 55 bintang 411077. Saya ulangi lagi, bintang 55 bintang 411077. Eh, Demikian informasi singkat dan nampaknya e, pertanyaan sudah terkumpul, maka kami persilahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. pertanyaan yang bisa kita jawab di sini. Mana yang tidak bisa kita tidak akan menjawabnya. Uh, eh, Ustaz, bagaimana hukum perbudakan dalam Islam? Bagaimana hukum wanita kerja sendirian sebagai TKW ke Arab Saudi dan lain? Melihat TKW yang disiksa secara biadab, bagaimana jika mereka yang diazab itu kita perangi karena apa namanya kelak mencemarkan Islam yang mulia ini di mata dunia khususnya umat Islam Indonesia uh, hukum perbudakan dalam Islam itu ada dijelaskan dalam pembahasan kita kitab fikih perbudakan itu hanya berlaku jika ada perperangan uh, eh, antara kaum muslimin dengan non muslimin orang kafir yang peperangan ini dipimpin oleh penguasa resmi lalu terjadi pertempuran ini maka jika ada orang kafir yang ditawan maka itu dijadikan budak dan di dalam Islam banyak sekali momen-momen yang membebaskan orang dari perbudakan ya hukum perbudakan itu adalah balasan dari perbuatan mereka sendiri ketika mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah maka Allah menjadikan dia sebagai hamba atau budak manusia dalam Islam banyak sekali momen-momen yang untuk merekankan budak seperti kafar siam kemudian uh, banyak lagi ya waktu-waktu yang dianjurkan untuk bahkan sangat dianjurkan uh, seperti juga pembunuhan yang yang disengaja ya uh, apa namanya pembunuhan-pembunuhan yang membunuh orang lain dari musuh-musuh Islam uh, orang muslim yang berada di perjanjian dengan orang muslimin banyak kafarah-kafarah yang disebutkan tentang yang pada saat saya ini saya kurang ingat betul tentang bahwa kapan saja kafarah-kafarah dianjurkan untuk uh, apa namanya seorang budak itu dianjurkan dimerdekakan. Tetapi Islam sangat uh, memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang merdekakan budaknya. Mengenai nasib TKW, sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya di Saudi dan bukan hanya di luar negeri di negeri kita sendiri banyak lebih parah daripada ini kok. Ya, saya katakan di negeri kita sendiri banyak lebih parah dari ini. Ya, betapa banyaknya pembunuhan-pembunuhan yang dicincang-cincang dan seterusnya ya kan, diazab, seterusnya. banyak kejadian-kejadian yang cukup luar biasa juga di negeri kita ini. Ini adalah suatu azab bagi kita ketika kita ya jauh dari petunjuk Allah. Maka orang-orang lain tidak menghargai negara kita. Ketika sama kita sebangsa setanah air pun tidak saling menghargai ini satu akibat dari dosa juga ya. Dan kemudian kita ketahui ya, tidak hanya seluruh TKW yang bersiap seperti ini. Jadi kalau dinisbahkan, kalau kita bertanya kepada eh, badan-badan eh, resmi negara ini bahwa nisbah TKW yang bermasalah itu tidak terlalu besar. Tetapi karena itu adalah pelanggaran yang sangat eh, menyiksa itu yang diekspos. Tapi kebaikan-kebaikan yang yang ditimbulkan dengan ada TKW itu sebetulnya banyak ya. Banyak di antara majikan-majikan orang-orang itu yang lebih baik ada yang menghajikan keluarganya satu, keluarga yang dihajikan semua, banyak. Bahkan ada yang diberi modal oleh majikannya pulang ke Indonesia punya pom bensin. Ya, kemarin waktu di radio terjadi hal ini kan ada dialog dengan TKW-TKW yang berhasil, yang mendapat kebaikan dan jumlah mereka cukup banyak, jauh lebih besar jadi memang manusia dimanapun sifat biadab seperti ini dimanapun ada ya. Walaupun seharusnya orang menganggap bahwa di Saudi sangat jauh untuk perbuatan itu, tetapi perbuatan itu dimanapun ada. Tidak hanya khusus Saudi. Cuman ini hanya ini yang diekspos, yang diberitakan karena ada agenda juga di balik itu supaya orang lari dari kebenaran yang ada di seolah-olah kebenaran yang ada di Saudi, kebaikan-kebaikan yang ada di Saudi tertutup oleh hal yang ini. Ini tujuan mereka. Ini sengaja ada propaganda dalam masalah-masalah seperti ini, maka kita tidak terpalu ini. Kemudian ya, maka oleh sebab itu walaupun di dalam Islam ya seorang wanita itu karena ini juga kembali kepada uh, pemahaman kita sendiri, pemahaman rakyat kita, masyarakat kita terhadap bekerja bagi seorang wanita Kenapa? Karena banyak suami-suami mereka yang menganggur. Ini tanggung jawab para laki-laki. Yang wajib menafkahi keluarga bukan wanita, adalah laki-laki. Oleh sebab itu demikian pula eh, ketidaktahuan hukum-hukum tentang eh, bekerja di luar negeri sendirian, seterusnya hukum safar dan seterusnya ini sangat menyulitkan ya karena keterbelakangan dari segi pemahaman agama masyarakat kita di samping mereka maju dalam itu mengenali berbagai bentuk kesenangan duniawi dan syahwat itu ya, tidak seimbang ingin hidup mewah ingin hidup bahagia sebetulnya di negara kita ini orang kalau seandainya berusaha secara rutinitas dan ditekuni itu banyak orang yang hidup negara banyak pekerjaan-pekerjaan sekarang kalau seorang pamannya jadi petani cabai saja atau petani kunyit hanya udah cukup lumayan hidupnya. Tapi karena kebanyakan di negeri kita ini adalah pemalas. Ya, malas itu yang banyak di negeri kita ini. Kita lihat banyak ya orang rajin menanam bunga-bunga daripada menanam pohon-pohon yang menghasilkan. Ya. Dan pekarangannya banyak berumput. Ya, oleh sebab itu kita lihat kalau dahulu Orang-orang tua kita biasa kalau ingin nyayur itu ngambil di sekitar dapur saja. Sekarang katanya dia petani tapi beli sayur di pasar. Ini kenyataan dalam kehidupan kita karena kita adalah ingin cepat kaya, ingin punya rumah yang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sehingga melampaui batas-batas ya kewajaran dalam berusaha dan seterusnya yang akibatnya akan kita sendiri yang akan menerimanya. Di negara ini sebetulnya jika orang-orang bekerja dengan rutinitas dan ditekuni, banyak peluang-peluang, banyak kebutuhan-kebutuhan ya, ya yang bisa. Penjual kerupuk saja betapa banyaknya pengusaha-pengusaha jadi pengusaha. Tapi ditekuni, ya. Dan diseriusi begitu. Nah, kebanyakan umumnya kita di negeri kita ini adalah rakyatnya banyak yang malas. Antum lihat. Kalau antum lihat ya di Jakarta itu gubuk-gubuk yang dibangun di sekitar Sungai Ciliung itu banyak parabola atau rumah-rumah yang gubuk-gubuk masuklah antum ke rumah-rumah itu pagi itu antum lihat apa kerja mereka sampai malam apa kerjanya nonton TV aja kan TV 24 jam hidup nonton aja nonton terus ini kehidupan kita sebetulnya jadi kalau dia pemulung mulung tiga hari dapat jatah makan seminggu itu tiga harinya nonton udah menung-menung aja lagi santai-santai aja dia itu dan inilah ke, kita lihat masyarakat kita penyakitnya adalah ingin cepat kaya tetapi tidak mau beker, bekerja itu akibatnya Bagaimana cara menentukan bahwa suatu musibah tergolong azab atau cobaan? Adalah tergantung kondisi masing-masing. Jika dia adalah orang-orang yang bertakwa, orang beriman, maka itu adalah cobaan bagi dia, musibah bagi dia. Ya. Kalau dia adalah orang-orang yang terjumus dalam kemungkaran maksiat segala bentuk dosa, maka itu adalah ah, azab baginya. apa ini? Ini kebanyakan saat saat ini musibah terjadi pada pagi hari. Apakah hal ini sudah pernah disebutkan Rasul? Bagaimana sikap kita tentang apa nih? Kejadian-kejadian Oh, ini ada orang yang menghubung-hubungkan ya tanggal, tanggal, nomor-nomor ayat. Ini adalah kurafat, kurafat belaka Ya, ada orang menghubungkan ayat ini ayat coba lihat ini ayat ini ah, kejadian ini kejadian itu, itu khurafat belaka. Karena dia pakai tanggal Masehi, coba pakai tanggal Arabi, nggak cocok kan? Ya kan? Itu buktinya kebohongan-kebohongan. Manusia ini adalah bentuk kebodohan. Ini yang bentuk kita katakan, datang musibah justru tidak sadar sadarkan diri, lebih memfokuskan kepada hal-hal seperti ini ya malah menimbulkan khurafat-khurafat di tengah masyarakat harusnya untuk apa untuk periksa tanggal-tanggal ayat-ayat sebetulnya yang penting kamu itu mendapat yaitu uh, ibroh dari apa yang terjadi karena tujuannya bukan itu yang periksa dicocokkan yang tanggal-tanggal di itu kenapa tidak tanggal-tanggal umpamanya tanggal 11 kenapa tidak setiap tanggal 11 Desember terjadi suatu hal kan tidak dan ini hanyalah terka-terka inilah bentuk kebodohan umat kita ya menghubung-hubungkan dengan nomor seterusnya. Inilah kebentuk eh, kebentuk kebodohan umat kita yang tidak memberikan apa-apa. Apa artinya dihubung-hubungkan nomor itu? Mau di apa? Dikeramatkan gambar e, nomor tanggal itu. Apa artinya menghubungkan itu apa? Enggak ada. Bahwa apa nih bumi ini apa? Bergerak tidak ketemu gunung-gunung itu dua lah. Yang dimaksud bumi berjalan itu adalah ketika saat diperjalankan Allah ketika terjadinya hari kiamat. Watarol jibalah jamidatan wahya tamur sahab itu maksudnya ketika terjadinya hari kia, kiamat. Burung gunung yang kalian saksikan ini sekarang kokoh, kuat, tinggi, ya besar itu nanti akan diperjalankan dan dia akan berterbangan bagaikan awan, debu ringan-ringan, hancur, luluh bagaikan debu. Itu yang dimaksud. Saya ini berlangsung di CPNS ya, jika lolos dengan cara haram seperti menipu, menyogok, apakah dasarnya saja atau hasilnya gajinya? Ya kalau dia adalah memakai jasa palsu maka uangnya haram diterima jika dia memiliki keahlian tetap menyogok dia berdosa pekerjaan tetap halal jika memang dia ahli untuk melakukannya Mana sikap kita terhadap orang yang berbuat maksiat dan dia sudah mengatakan bertobat perlukah kita membarok dia tidak lagi mengambil ilmu syar'i darinya kalau dia bertobat, jelaskan jika dia ada pelaku bid'ah, apa bentuk tobatnya dalam tulisan dan dalam penyampaian kajiannya harus nyatakan apa bentuk tobat dari apa kesalahannya. Kalau dia pelaku bid'ah, ini jelas sekali disebutkan oleh para ulama bahwa tobat pelaku pelaku bid'ah kalau dia mengatakan tobat, apa bentuk tobatnya itu apa? Bid'ah yang mana dia tobat? Atau dia katakan bahwa perbuatan saya mengatakan si itu adalah salah, itu jelas tobat dari itu. Tapi yang dari hal lainnya ya tak bolehkah kita berapa nih bekerja sebagai satpam di bank koperasi yang di situ ada transaksi simpan pinjam dengan bunga haram beda antum mengambil upah walaupun dalam hal ini disebutkan riba itu dilaknat oleh Rasulullah SAW sebanyak empat jenis yaitu akilahu wa mukilahu wa katibahu wa yaitu orang yang meminjam, orang yang dipinjamkan, ya, orang yang meminjam dan orang yang dipinjam meminjam orang yang meminjam dan yang dipinjamkan. Kemudian eh, penulisnya transaksi tersebut dan syahidnya, saksinya. tak Dalam sebuah hadis syahid Rasulullah SAW bersabda Garis besarnya anak Adam tidak akan luput dari dosa Ini dan dosa di antaranya apa nih? Syahwat. Bagaimana syarah hadis ini? Iya, kullu bani ada khata' akhir khata'in atau wabun. Walaupun ikhtilaf ulama dalam tafsir tarif hadis ini yaitu bahwa kita ini senantiasa karena taubat itu adalah amal ibadah. Karena kita manusia adalah mesti punya kesalahan, maka kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita katakan setelah kita selesai melakukan maksiat, kan setiap manusia itu bersalah. Bukan itu dalilnya. Ya. Maksudnya bahwa manusia itu mempunyai sifat khilaf, lupa, ya dan seterusnya. Dan setiap berdosa wajib orang itu bertobat. Ya, memang setiap berdosa. Apakah ketika kita melakukan dosa kemudian meyakini salah dan bertobat tapi harus kembali Begini, setiap orang berdosa wajib bertobat. Tetapi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang memenuhi empat kriteria yang, yang kita sebutkan di dalam pembahasan ini. Tadi tidak sebut tempat kita bahas. Pertama adalah menyesali, ya berhenti dari dosa itu, menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan. Kemudian adalah ini an-nadam al-azma wal ikhla. Itu tiga. Kemudian jika ada mengambil harta orang lain jika hak itu berhubungan dengan hak manusia lain, maka dia mengembalikan hak orang tersebut. Dan dia ketika bertobat itu ada ikhlas, ada syaratnya, ya. Benar-benar bertobat kepada Allah. Kemudian setelah itu dia lupa dan berdosa lagi, dia bertobat lagi. Senantiasa saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu interaksi apa nih? Hmm? bagaimana sikap kita ya itu tergantung dari niat orang-orang apakah dia karena politik dan seterusnya yang penting di dalam melakukan menolong orang lain ini apa apa namanya kita tetap ikhlas dalam Allah tidak dihubung-hubungkan dengan politik dan seterusnya ini inilah bentuk amalan orang di akhir zaman ini semuanya bermuara kepada jabatan kedudukan ya pangkat itu saja semua ya kalau membantu harus ada lambang partai atau lambang-lambang lainnya ya supaya dikatakan agar mengambil perhatian orang agar ketika ada pemilu kada atau pemilu mereka mendapat suara. Ini sudah lain niat kita. Bahwa kita dalam beribadah, dalam membantu terutama adalah yang sangat penting lagi adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita cukupkan sampai di sini saja. semoga ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan serta bagi para ikhwan yang mendengarkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian-penyampaian hari ini. Semoga dapat kita ambil faedah dan ibrah dari apa yang kita sampaikan. Tertutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.